fa'abadahullahu Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang dia lakukan dia pun masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Kul maka malaikat Jibril memerintahkan kepada beliau katakanlah amin Fakultu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan amin. Dan kelanjutan dari hadis ini barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah jumpo yang sudah sepuh ataupun salah satu dari keduanya dan tidak masuk ke dalam surga maka Rasulullah pun mengucapkan amin dan yang ketiga adalah Man dhukirtu indahu falam yusalli alayya faqala amin. Itu barang siapa yang namaku disebut di sampingnya dan dia tidak mengucapkan salawat kepada saya, maka dia pun diperintahkan untuk mengucapkan amin dan dia pun mengucapkan amin. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Baihaqi. Dan hadisnya adalah hadis sahih yang asalnya ada di dalam kitab sahih Muslim. Para akhwat dan umahat yang saya muliakan rahimakumullah. Tentu ini merupakan cambuk bagi kita semuanya. Agar di dalam kita menghadapi, mempersiapkan datangnya bulan Ramadan kita akan lebih meningkatkan kesiapan kita dari berbagai macam sisinya dengan harapan kita akan bisa memperoleh apa yang kita inginkan yaitu yang berupa maghfirah Allah dan juga ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat banyak. Sebagai satu analog, ketika semisal para jamaah hendak kedatangan tamu yang agung, tamu yang tidak biasanya datang ke rumah jamaah sekalian. Mungkin tamu ini datangnya 10 tahun sekali atau mungkin 20 tahun sekali dan tamu ini adalah tamu yang agung maka sudah barang tentu persiapan yang akan dilakukan pun sedemikian rupa supaya tidak sampai mengecewakan tamu yang akan datang tersebut maka demikian pula ketika kita akan kedatangan satu tamu yang sangat agung Tamu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tamu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muliakan. Tamu yang dimuliakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan juga orang-orang yang soleh yang hidup setelahnya. Maka tentunya kita pun akan memuliakannya. Maka di antara persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita mempersiapkan hati kita menghadapi setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Persiapan hati kita di dalam menerima setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sabar. Kita ingat satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Insan eh, mungkin ayat sekitar ke-23 ataupun ke-24. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sungguhnya kami betul-betul telah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasbir maka bersabarlah dan janganlah kamu ikuti jalannya orang-orang yang suka berbuat dosa yaitu orang-orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an terlebih lagi adalah jalannya orang-orang kafir Sesol Ibn Saimin rahimahullah taala menjelaskan Seharusnya ketika seseorang mendapatkan anugerah yang besar seperti ketika kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan maka tentunya kita pun akan diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar satu mukjizat yang tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya yaitu berupa Al-Qur'an. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyuruh Rasulullah untuk fashkur, bersyukurlah. Akan tapi justru yang diperintahkan adalah fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah untuk menerima hukum-hukum Robmu. Demikianlah. Kenapa? Karena tentunya yang namanya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Baik yang berupa perintah-perintah agar kita melaksanakannya. Tentunya di sana ada perintah-perintah yang berat bagi jiwa manusia untuk melaksanakannya. Satu di antara contohnya adalah menjalankan ibadah puasa. Yang tidak semua orang kuat mampu untuk menjalankan puasa. Ataupun misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk menunaikan ibadah haji. Jelas ibadah haji adalah ibadah yang berat. Terlebih lagi bagi orang-orang yang hidup jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Dia akan lebih berat lagi selain finansial juga kesiapan kesehatan mental dan yang lainnya. Maka layak kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir li hukmi rabbika. Dan di sana juga di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ada perkara-perkara yang Allah larang kita untuk melakukannya. Dan di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang ini pun juga ada yang berat untuk ditinggalkan oleh manusia. Maka fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah untuk menunaikan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rabbmu. Para dan umahat rahimakumullah. Kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersabarlah sebagaimana kesabaran yang dimiliki oleh rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi mulai dari Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan kesabaran apa yang banyak mereka contohkan kepada kita? Kesabaran di dalam mengemban berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang semua mereka mendapatkan tantangan yang luar biasa dari para umatnya. Maka fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah dan banyak ayat-ayat yang lain ataupun hadis yang lain yang memerintahkan kepada kita agar kita bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kesabaran itu dalam tiga hal. Yang pertama adalah dalam menjalankan ketaatan, yang kedua dalam menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan yang ketiga ketika mendapatkan musibah. Kemudian di antara persiapan hati yang harus kita miliki adalah kita berhusnudzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para fuqaha tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para hambanya untuk dilaksanakannya dan tidak ada satupun larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang para hamba melakukannya kecuali itu semuanya adalah dalam rangka lima salihil ibad dalam rangka untuk kebaikan para hamba itu sendiri bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam hadis qudsi yang tertera di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang terjemahannya kurang lebih seandainya manusia itu seluruhnya dari yang paling awal sampai yang terakhir mereka berbuat ketaatan sebagaimana ketaatannya orang yang paling taat kepada Allah maka hal itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berarti menambah kemuliaan siapa akan menambah kemuliaan hamba itu sendiri dan seandainya seluruh manusia dari yang awal sampai yang terakhirnya berkumpul dan mereka melakukan kemaksiatan dengan kemaksiatan yang paling hebat yang dilakukan oleh orang yang paling bermaksiat kepada Allah niscaya itu pun tidak akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala berkurang kemuliaannya berarti bahwa setiap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita hakikatnya adalah dalam rangka untuk kebaikan kita sendiri. Puasa misalnya. Maka sebagai sebuah analog semisal kita memiliki mesin entah mesin apa. Yang kemudian mesin itu kita operasionalkan tanpa henti. Maka tentunya mesin itu dalam jangka waktu yang tidak lama dia pun akan segera rusak, akan segera usang. Berbeda kalau kemudian Mesin itu terkadang diistirahatkan dalam jangka waktu tertentu. Didinginkan, maka tentunya mesinnya akan lebih awet. Dengan e, sama juga organ tubuh manusia. Ya, sama juga organ tubuh manusia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi bahwa inna ajsadak inna jasadaka ataupun inna ajsadakum alaikum haqqo sesungguhnya jasad-jasad kalian memiliki hak atas kalian tubuh-tubuh kita memiliki hak atas kita untuk kita berikan asupan yang bermanfaat untuk tubuh kita pun juga kita pun harus mengistirahatkan tubuh kita agar tidak beraktivitas sepanjang waktu. Satu di antara bagian tubuh yang paling mendapatkan manfaat dari puasa yang kita lakukan adalah bagian penggilingan. Bagian penggilingan ketika diistirahatkan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Mulai sejak terbitnya fajar sodik yaitu waktu subuh hingga terbitnya eh, hingga tenggelamnya matahari yaitu waktu maghrib. Ini sebagai sebuah analog yang mudah untuk kita cerna. Apalagi kemanfaatan-kemanfaatan yang bersifat agama. Sungguh luar biasa puasa yang kita lakukan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berhusnudan kepada Allah untuk tidak berbaik sangka kepada Allah dengan setiap hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lebih-lebih lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala la yamutunna ahaduhum la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala Maka sangat kuat alasan bagi kita untuk kemudian memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Baik yang faedahnya, yang hikmahnya, yang manfaatnya telah kita ketahui ataupun belum maka tidak ada satupun syariat tidak ada satupun hukum baik yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan sekali lagi melainkan dalam rangka untuk kemaslahatan hamba itu sendiri ini persiapan hati nah ketika kita telah mengumpulkan antara kesobaran dan juga keyakinan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala semacam itu maka insyaallah taala akan memudahkan kita untuk bisa menjalankan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lebih ikhlas dan hati yang lebih ridha Berbeda kalau kemudian seorang dalam menjalankan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan kesabaran, dengan keimanan, dengan keyakinan atas maksud baik Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di dalam menjalankan berbagai macam ibadah kalaupun mau melakukan akan dia lakukan dengan keluh kesah dengan menggerutu tidak akan bisa mencapai keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persiapan yang tentunya kita harus laksanakan, harus lakukan adalah persiapan yang berupa ilmu. Dan ilmu di sini yang dimaksud minimalnya adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah yang berhubungan dengan bulan Ramadan tersebut. Baik puasanya, baik ketika hendak memulainya, baik uh, tilawatul Qur'annya, baik qiyamul lailnya dan segala macam hal ibadah yang kita lakukan maka hendaknya kita ilmui janganlah kita kemudian di dalam menjalankan berbagai macam aktivitas hanya ikut-ikutan wah ini banyak orang melakukan seperti itu saya pun melakukannya di antara kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagiannya tidak seluruhnya baik di kota Yogyakarta ataupun di kota-kota yang lainnya ada istilah ketika hendak memasuki bulan Ramadan maka mereka melaksanakan satu ritual yang disebut dengan mandi jamas. Artinya mandi keramas, mandi besar. Dan yang lebih memilukan lagi ketika di dalam melakukan melaksanakan mandi jamas ini bercampur baur laki perempuan di tempat-tempat terbuka waliyadzubillah ini memulai bulan Ramadan dengan melakukan kemaksiatan nah, hal semacam ini harus kita ketahui dalam rangka supaya kita tidak ikut-ikutan kita mandi keramas kenapa harus menunggu setahun sekali misalnya kalau sudah mau datang bulan Ramadan. Kemudian juga di antara hal yang harus kita ketahui ketika hendak memasuki bulan Ramadan yang ini sering sekali terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia. Ya, khususnya yang ada di Indonesia yang kita mengetahui bahwa kaum muslimin Indonesia sebagian besarnya itu masuk ke dalam dua organisasi. Ya, sebagian besarnya tidak seluruhnya. Masuk ke dalam organisasi yang satu misalnya masuk ke organisasi Nahdlatul Ulama, yang satunya masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah. Dari kalangan saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama mereka mewajibkan para anggotanya untuk memulai puasa pada bulan Ramadan dan mengakhirinya dengan berpatokan kepada rukyatul hilal. Ya, rukyatul hilal itu adanya penglihatan terhadap hilal yaitu bulan yang tampak di awal bulan. Sedangkan saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah, maka dengan uh, ilmu hisab mereka terlebih lagi adalah tatkala sekarang ini zaman yang sudah sebegitu modernnya sehingga yang namanya perjalanan bulan, matahari ataupun bumi itu sudah bisa dilihat jauh sebelum uh, hari H itu datang. Misalnya Ramadan tahun ini nanti akan jatuh misalnya pada tanggal 17 ya jam sekian ada ijtima perkumpulan antara eh, satu garis antara bulan bumi dan matahari itu pada tanggal sekian jam sekian lebih sekian menit lebih sekian detik itu sudah bisa diprediksi sehingga dengan alasan-alasan seperti inilah saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah bersikekah bahwa untuk memulai dan mengakhiri Ramadan itu pokoknya adalah dengan hisab ya dengan perhitungan bukan dengan ru'yatul hilal. Nah, bagaimanakah kita kemudian menyikapi menyikapi perbedaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin semacam itu? Apakah yang tidak kita ikuti Muhammadiyahnya ataukah NU-nya ataukah yang tidak kita ikuti adalah apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah tentunya yang akan kita ikuti adalah apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa kita memulai ataupun mengakhiri bulan Ramadan itu dengan berpatokan yang pertama adalah kepada ru'yatul hilal. Ya, kepada ru'yatul hilal. Dalilnya sangat-sangat banyak yang memerintahkan seperti di antaranya adalah sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih Puasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan yaitu e, beridul fitrilah karena melihat bulan. Nah, yang kedua kalau kemudian ternyata pada tanggal 29 bulan Syakban hilal di sore hari tidak tampak ya boleh jadi karena mendung ataupun karena faktor yang lainnya fa in alaikum fakmilu sya'bana salasina ya, maka kalau kemudian hilal itu tertutup oleh mendung ataupun oleh yang lainnya maka genapkanlah bulan Syakban itu menjadi 30 hari. Nah, dengan cara ini sebetulnya kedua teori ini dipakai. Ru'yah dipakai dan juga hisab dipakai akan tapi yang menjadi dasar utama adalah ru'yah. Meskipun hisab juga memiliki peran yang sangat penting Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan ru'yah kalau tidak mengetahui hisab? Mana mungkin seorang akan bisa melihat awal bulan kalau dia tidak memiliki ya, bilangan-bilangan hari-hari yang ada pada tiap bulannya. Ya, kalaupun nanti dirinya mau lihat ru'yah pada tanggal 25 ya jelas tidak akan bisa melihat. Ya karena hilal akan bisa dilihat pada tanggal sekitar 29. Ya nanti kalau 29-nya sudah bisa terlihat, tanggal 30 nya tentunya akan bisa lebih dilihat lagi, lebih besar lagi. Ini diantaranya yang harus kita ilmui. Sehingga di dalam kita menyikapi perbedaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pun kita tidak kemudian menyebut ini adalah pendapatnya NU ini pendapatnya Muhammadiyah akan tapi bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memulai ataupun mengakhiri bulan Ramadan tersebut. Dan kemudian ilmu-ilmu yang lainnya seperti bahasanya ketika e, pada bulan Ramadan ya puasa pada bulan Ramadan kita harus niat di malam harinya. Ya, pokoknya niat sebelum datangnya waktu fajar Barang siapa yang tidak niat di malam hari untuk melakukan puasa di pagi harinya, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Man lam yubayyid as-siyama minal laili fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Baihaqi, Ibnu eh, dan yang lainnya. Dalam teks yang lain dikatakan man lam yujmi asyama qabla al-fajr fala syamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di sebelum fajar yaitu fajar shadiq maka tidak ada puasa bagi dirinya. Lewat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Kemudian kita pun mengetahui akhir waktu sahur. Jangan sampai kemudian kita hendak sahur, wah Misalnya ketika sudah mendengarkan uh, suara imsak, kemudian kita tidak sahur, salah. Bahwa akhir sahur adalah datangnya waktu fajar. Bukan suara imsak, bukan. Karena biasanya suara imsak itu diucapkan 10 ataupun seperempat jam menjelang datangnya fajar sodik menjelang waktu subuh. Bahkan seandainya seorang bangun pas di waktu subuh, tidak sempat untuk sahur macam-macam, maka tidak mengapa bagi dirinya kemudian minum meskipun hanya dengan seteguk air. Dan kemudian juga hendaknya dia senantiasa pelajari berbagai macam hal yang menjadikan batalnya puasa yang dilakukan seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berkumpul dengan pasangannya, dan juga mengetahui berbagai macam perkara-perkara yang akan mengurangi kesempurnaan puasa yang dia lakukan. Ya, seperti puasa akan tapi eh, dia juga tetap jalan kemaksiatannya. Ya puasa namun dia juga misalnya melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan ya entah mungkin riba entah mungkin eh, yang suka main judi ya judinya tetap jalan dan juga boleh jadi orang yang menjalankan puasa namun tidak menjalankan ibadah yang lain, puasa namun tidak sholat misalnya. Nah, ini harus kita pelajari semuanya. Bagaimanakah para ulama memberikan penjelasan-penjelasannya kepada kita semuanya? Kemudian yang ketiga, persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi berkahnya bulan Ramadan adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala yang bunyinya kurang lebih adalah ketika beliau memasuki bulan Rajab maka beliau pun berdoa kepada Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadana. Dua bulan sebelum sampai kepada bulan Ramadan beliau sudah bermohon kepada Allah ya Allah berkailah diriku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan berkailah pula diriku pada bulan Ramadan memang secara umum kita telah memohon kepada Allah karena na'budu wa karena nasta'in hanya kepada mulah kami beribadah dan hanya kepada mulah kami memohon pertolongan namun kita perlu mengkhususkan terkait dengan ibadah bulan Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan kekuatan dan mendekati kesempurnaan di dalam kita menjalankan ibadah pada bulan Ramadan dengan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. pada waktu-waktu mustajabnya doa antara dua adzan misalnya di sepertiga malam yang terakhir misalnya ketika kita sedang sujud misalnya dalam salat-salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh bahwa doa itu merupakan silahul mukmin merupakan senjatanya kaum mukminin yang hakikatnya kita semuanya tidaklah akan mampu melakukan ibadah apapun kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya Muad bin Jabal untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa khusni ibadatika. Ya Allah bantulah diriku untuk senantiasa bisa berzikir kepada dirimu. Untuk senantiasa bisa bersyukur kepada kenikmatanmu dan untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadah yang aku lakukan kepada dirimu. Kemudian di antara persiapan yang lain yang bisa kita lakukan adalah persiapan berupa latihan ya berupa latihan di mana di dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita melakukan puasa pada bulan Sya'ban ya minimalnya dua hari lah dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bertanya kepada salah seorang sahabatnya, "Hal sumta min sirari hada syahri syai'an?" Apakah kamu sudah berpuasa di pertengahan ataupun sampai dengan pertengahan Sya'ban ini ya satu dua hari ataupun dua tiga hari? Maka sahabat tadi mengatakan lah belum ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ida aftarta Ramadana fasum yaumaini makanahum." Oke. Okay. Kalau kamu nanti usai menjalankan kewajiban puasa pada bulan Ramadan, jangan lupa ya untuk berpuasa dua hari sebagai pengganti yang kamu belum berpuasa pada bulan Syakban ini. Nah, ini minimalnya. Minimalnya kita berpuasa dua hari pada bulan Syakban. Tentunya lebih banyak lebih baik. Bagi jamaah sekalian yang misalnya wah saya kan sudah biasa dalam satu bulan berpuasa tiga hari bisa ditingkatkan. Bisa berpuasa Senin Kemis Berarti kalau Senin Kemis dalam satu bulan kurang lebih 8 hari. Lebih banyak dari tiga hari. Puasa sudah biasa puasa Senin Kemis di selain bulan Syaban. Bisa ditingkatkan lagi dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari buka. Bagaimana? Puasa sudah puasa setiap bulannya itu dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari buka. Apalagi puasa yang harus saya lakukan? Bisa berpuasa secara mutlak pada bulan Syaban. Kapan saja bisa berpuasa. Setiap hari puasa labak saya tidak mengapa. Karena kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ya siyama syahrin qattun ila syahra ramadhana aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya di dalam satu bulan kecuali pada bulan Ramadan wa ma ra'aituhu yasumu fi syahrin aksara minhu fi sya'bana dan aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam berpuasa yang banyaknya melebihi puasanya pada bulan Sya'ban. Ya padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau menyempatkan diri bersabda dalam hadis surat Imam Bukhari bahwa puasa yang paling baik ya, adalah puasa yang dilakukan oleh saudaraku Daud kata beliau. Yaitu yang dilakukan oleh Nabi Daud. Sehingga kenapa puasa sehari buka sehari dikatakan puasa Daud? Karena puasa itulah yang dilakukan oleh puasa eh, oleh Nabi Daud. Sehingga kita kenal dengan puasa Daud. Nah kata Rasulullah itu adalah puasa yang terbaik Maka bagaimana kemudian tadi dikatakan kita boleh berpuasa lebih banyak dari puasa Daud Ya dalam hadis yang lain Ya tadi dikatakan beliau pada bulan Sa'ban ini sangat banyak puasanya Yang melebihi banyaknya puasa beliau di bulan-bulan yang lainnya Berarti kalau Rasulullah berpuasa Daud di bulan lainnya beliau puasanya lebih banyak lagi dari puasa Daud Dalam redaksi yang lain dikatakan maka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu fi sya'bana maka yasumu fi ghairihi atau kama qala ahli salatu wasallam. Tidaklah Rasulullah SAW menjalankan puasa pada bulan Syakban itu sebagaimana puasa-puasa yang beliau lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Karena yasumuhu illa qalila di mana Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Syakban ini seluruhnya illa qalila kecuali sedikit sekali ya, barang beberapa hari bal kana yasumhu kullahu bahkan beliau berpuasa seluruhnya kata Ibunda Aisyah bahkan terkadang beliau berpuasa seluruhnya meskipun para ulama khilaf dalam masalah bal kana yas e, bal kana yasumhu kullahu bahkan terkadang beliau berpuasa seluruhnya ini khilaf para ulama di antara mereka ada yang mengatakan maksudnya adalah beliau berpuasa akan tapi ya hanya kurang sedikit saja sebagaimana dalam hadis tadi. Ya, kurang sedikit saja karena biasa orang Arab itu untuk mengatakan sesuatu yang kurang sedikit dari sesuatu yang genap beliau e, menggunakan hitungan genapnya tersebut untuk mengatakan 29 ataupun 28 mengatakan 30 untuk mengatakan sembilan maka beliau katakan sepuluh Contohnya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa pada sepuluh hari Ya pada sepuluh hari di bulan Zulhijjah Ya sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah Padahal hari yang ke sepuluhnya kita haram berpuasa Karena yaumu idul adha Namun Rasulullah mengatakannya berpuasa sepuluh hari di awal bulan Zulhijjah Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya uh, Ibunda Ummu Salamah mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrai Sya'ban wa Ramadhana. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka ini jelas sekali menunjukkan bahwa puasa pada bulan Sya'ban itu yang lebih bagus jumlahnya bisa melebihi puasa Daud. Berarti kalau kita menggunakan kaidah e, dalam usul fikih maka hadis Rasulullah dari Imam Bukhari yang menyatakan bahwa puasa yang paling bagus adalah puasa Daud itu puasa yang dilakukan pada bulan-bulan selain yang ditentukan. Pada bulan-bulan selain yang dikhususkan. Nah, apa yang dikhususkan? yaitu seperti bulan Sya'ban ya juga nanti pada bulan Ramadan yang jelas kita harus berpuasa seluruhnya kecuali orang yang berhalangan dan juga pada bulan-bulan haram kita boleh berpuasa melebihi uh, puasa Daud sebagaimana tadi kita berpuasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah maka dengan melatih diri kita berpuasa pada bulan uh, Syakban ini harapan kita kita akan bisa lebih siap di dalam kita menjalankan ibadah puasanya itu sendiri di bulan Ramadan. Akan tetapi barang siapa yang belum berpuasa di pertengahan Syakban yang awal dan lebih-lebih lagi dia bukanlah orang yang biasa melakukan puasa sunnah, maka dilarang untuk berpuasa di pertengahan bulan Syakban yang kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dikatakan idan tasofa sya'ban fala tasumu. Kalau bulan Sya'ban itu telah mencapai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Maka larangan Rasulullah SAW ini tertuju yang pertama kepada orang yang di awal bulan Sya'ban belum berpuasa sehingga dirinya bukanlah orang yang membiasakan diri berpuasa. Khawatir nanti ketika dia berpuasa di pertengahan Sa'ban yang kedua justru nanti malah bulan Ramadan tidak akan bisa sempurna menjalankan ibadah puasanya karena sudah kehabisan energi. Dan juga bukan bagi orang yang memang biasa eh, apa namanya selama bulan Sa'ban itu telah melakukan puasa-puasa sunnah. Ya mungkin Senin Kemis, mungkin Daud atau mungkin puasa secara mutlak pada bulan Sya'ban. Sehingga hari itu adalah Eh, hari yang hari-hari eh, yang ada pada pertengahan Sa'ban yang kedua ini hari yang boleh saja bagi dirinya untuk berpuasa. Lebih-lebih lagi larangan ini tertuju pada tanggal akhir bulan Sa'ban, boleh jadi tanggal 29 ataupun tanggal 30-nya sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda la yataqaddaman akhadukum bi saumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu dzalikal yaum fasum fasumhu atau kama qala alaihi salatu wassalam Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu ataupun dua hari, kecuali orang-orang yang pada hari tersebut adalah jatahnya ber puasa. Maka orang yang puasa Senin Kemis misalnya tanggal 29 ataupun tanggal 30-nya adalah hari Senin ataupun hari Kemis yang dia sebelumnya berpuasa pada hari Senin Kemis labasa dia boleh berpuasa. Ataupun orang yang selama bulan Syakban misalnya puasa Daud hari uh, eh, ke-29 ataupun ke-30-nya adalah jatahnya berpuasa labasa dia berpuasa pada hari itu karena jatahnya berpuasa. Atau bahkan orang yang selama bulan Syaban berpuasa maka tidak mengapa kemudian berpuasa pada hari itu. Kenapa? Hari itu adalah jatahnya berpuasa. Nah, yang dilarang adalah orang-orang yang tadi, yaitu orang yang tidak biasa berpuasa dan orang yang di awal bulan Syaban belum berpuasa. Dan yang dilarang adalah orang yang berpuasa karena niatan ikhtiat Niat berpuasa pada tanggal 29 ataupun 30 Syaban karena memiliki niatan ikhtiat berhati-hati. Jangan-jangan ini sudah masuk pada bulan Ramadan kalau saya tidak berpuasa dosa akan tapi niat baik ini tidaklah dibenarkan dalam syariat yang dalam hadis dikatakan man soma yaumul ladzi yushaqqu fihi faqad asabal qasim dari sahabat uh, Salman Al Farisi ataupun Abu Yasir saya lupa Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan apakah hari ini sudah masuk Ramadan ataupun belum, maka orang yang berpuasa pada hari itu telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian kurang lebih eh, beberapa persiapan yang sebaiknya kita lakukan agar bulan Ramadan yang penuh berkah bisa kita manfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah Terkait dengan pahala Sholat semalam suntuk bagi yang sholat berjamaah taraweh Bersama imam di masjid Sampai selesai apakah Pahala tersebut yang didapatkan bagi Ahwat yang sholat berjamaah di rumah Wallahu ta'ala alam mudah-mudahan demikian jadi kalau memang di rumah di sana ditegakkan sholat e, tarweh dengan berjamaah karena memang e, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu, beliau membagi jamaah itu menjadi dua bagian, jamaah lelaki dan jamaah perempuan. Jamaah lelaki maka Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya ya Ubay bin Kaab sebagai imamnya Ubay bin Kaab ataupun Kaab bin Malik Ahwan ya, Kaab bin Malik sebagai imamnya kemudian untuk kelompok perempuan maka Umar bin khattab mengangkat Tamim Ad-Dari sebagai imamnya maka kalau kemudian para perempuan pun memang mengadakan sholat tarawih di rumah dan memang di sana jelas ada imamnya yang memimpin maka insya Allah taala pahala tersebut akan mereka dapatkan wallahu taala alam. Dalam sebuah hadis dikatakan dilarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Bagaimana bila seorang berpuasa Daud di bulan Syakban dan puasanya itu jatuh pada dua atau satu hari sebelum Ramadan apakah tidak boleh dilakukan ya tadi sudah kita sampaikan boleh Bagaimana hukum mengunjungi tempat pelacuran seperti gunung Kemukus dalam rangka kuliah lapangan untuk mencari data tentang masalah psikologi masyarakat Wallahu alam, saya tidak tahu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Azaria. Bagaimana dengan hukum ghibah Sementara dari kantor harus berhubungan dengan banyak orang Dan ketika berkumpul Kok ujung-ujungnya Membicarakan orang lain Walaupun eh, itu benar kenyataannya Kata Rasulullah SAW, ribah eh, tidak harus tidak sesuai dengan kenyataannya. Pokoknya ribah kata beliau dzikru mayak rohu, mayak rohuhu. Kamu menyebut-nyebut sesuatu yang dibenci oleh saudaramu itulah ghibah. Namun kalau kamu menyebut sesuatu yang tidak ada kenyataannya pada saudaramu berarti kamu telah berbuat dusta. Ya memang untuk ghibah bukan hanya dimungkinkan terjadi pada banyak orang, dua orang pun bisa ghibah. Memang ini adalah satu dosa masyarakat yang sangat berat bagi kita untuk kita tinggalkan namun apapun alasannya marilah kita berusaha bersama-sama untuk tidak riba dan seandainya ada saudara kita yang sedang riba kita ingatkan namun kalau kita juga tidak bisa mengingatkan lebih baik kita menyingkir dari majelis tersebut. Kenapa kok di bulan Ramadan masih saja ada yang berbuat kejahatan dan banyak maksiat padahal katanya setan sudah di eh, sudah di apa ini? Sudah dikunci itu. Dan tidak bakal keluar lagi kalau seperti itu bagaimana? Para ahwat rahimakumullah bahwa yang namanya nafsu jahat, keinginan untuk berbuat maksiat itu faktornya bukan hanya eksternal. Seseorang berbuat jahat juga terkadang karena ada faktor internal dari dirinya sendiri. Maka kalau seseorang yang pertama pada bulan Ramadan masih bisa berbuat maksiat, yang pertama karena itulah karakter aslinya. Itulah karakter aslinya memang suka berbuat maksiat. Yang kedua yang namanya syaitan itu dibelenggu itu tidak kemudian membatasi berarti mereka sama sekali tidak bisa menggoda. Mereka bisa bisa menggoda akan tapi tidak sebagaimana pada bulan-bulan lain karena mereka telah diikat. Sebagaimana contoh seseorang untuk menggoda dengan orang yang ada di tempat yang jauh, dia bisa dengan menggunakan gerakan-gerakan yang dilihat oleh orang yang jauh tadi untuk mengiming iming sesuatu ini sangat mungkin. Maka setan pun masih memungkinkan bisa mengganggu manusia, akan tapi tidak sebebas di luar bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Ustaz Afan belum jelas yang berpuasa tentang pertengahan bulan Syakban. Rasulullah menyatakan idan tasofa sya'banu falatasumu. Kalau bulan Syakban itu telah mencapai pertengahannya Artinya sudah tanggal 15 ke atas Maka janganlah berpuasa janganlah berpuasa dan jangan berpuasa ini tertuju kepada golongan tertentu bukan e, larangan ini untuk golongan tertentu tidak untuk seluruh orang. Yang pertama untuk orang yang memang sudah biasa menjalankan puasa entah puasa Senin Kemis entah puasa Daud maka tidak mengapa dia berpuasa di pertengahan Sa'ban yang kedua. Dalilnya adalah tadi sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim yang seseorang itu dilarang berpuasa kecuali ya seseorang yang memang hari itu adalah jatahnya berpuasa. Nah, para ulama seperti dalam kitab Nelul Autor menjelaskan dilarangnya orang yang berpuasa di pertengahan Sa'ban yang kedua adalah bagi orang yang tidak biasa melakukan puasa sunnah. Sehingga nanti dengan dia melakukan puasa di pertengahan Sa'ban yang kedua ini alasannya adalah alasan kesehatan. Ya. Orang tadi tidak akan bisa menyempurnakan ibadahnya pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan wajib, puasa pada bulan Syaban sunnah. Tentunya kita akan lebih mengutamakan yang wajib ketimbang yang sunnah. Wallahu taala alam. Apa hukum bermain drama yang mana cerita dalam drama tersebut adalah fiksi, bukan eh, bukan eh, bukan dengan permainan drama bukankah dengan permainan drama dapat eh, dapat mengasah kreativitas. Wallahu taala alam. Kalau kemudian cerita-cerita yang dilakukan itu tidaklah bertentangan dengan syariat, ya cerita-cerita yang diperankan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian kostum yang dipakainya pun juga tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya kemudian seorang perempuan membuka auratnya ataupun tidak bertentangan dengan syariat karena menyerupai laki-laki, seorang perempuan berpakaian pakaian sebagaimana laki, maka wallahu taala alam kalau semuanya baik mudah-mudahan tidak mengapa. Baik, ini pertanyaan masih banyak, mudah-mudahan cukup waktu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan mau bertanya Tetangga kami mengadakan sholat jamaah taraweh di rumahnya Karena rumahnya cukup luas Dan banyak orang berbondong-bondong sholat taraweh di rumah orang tersebut Sebagai wanita Manakah yang lebih baik saat sholat taraweh di masjid Di rumah atau di rumah tetangga tersebut Syukron Uh, untuk salat taraweh memang ada hadis tadi kata Rasulullah man sallama imami hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin. berarti siapa yang salat bersama imam hingga selesainya maka akan dicatat salat semalam suntuk. Maka dengan demikian salat taraweh ini lebih utama dilakukan dengan berjamaah. Nah, mengenai apakah lebih baik di tetangganya ataupun di masjid dilihat kira-kira kualitas sholat yang dilakukan itu lebih baik mana dan juga kemungkinan bagi para perempuan untuk tidak bersinggungan dengan para laki itu memungkinkan yang mana? Kalau memungkinkan di tetangganya ya tetangganya itulah e, mungkin yang lebih baik. Apalagi misalnya kualitasnya juga samalah dengan yang di masjid. Ya Allah Taala e, eh, mudah-mudahan kalau demikian keadaannya di, e, sholat di tetangga pun juga tidak mengapa. Setelah sebenarnya puasa Ayyamul Bait itu apakah harus di tanggal 13, 14, 15? Bolehkah jika dilakukan 14, 15, 16 dan eh, sebaik dan sebaiknya gimana? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa al-ayyamul baydha hari-hari putih itu adalah 13, 14, 15. Kenapa? Kok tidak pakai 16? Karena hitungan bulan Hijriah tidak ada yang sampai 31 maksimal 30 ya maksimal adalah 30 sehingga puncak daripada bulan purnama itu ada pada tanggal 15 yang secara umum kalau dihitung kebanyakan puasa eh, kebanyakan bulan-bulan Hijriah itu adalah 29, sekian jam ya tidak sampai 30 hari nah kalau 30 hari itu namanya menggenapkan kayak tadi yang telah kita sampaikan Nah karena yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah 13, 14, 15 ya itulah yang kita lakukan ya. Insya Allah kita tidak perlu protes kepada Rasulullah Ustaz bagaimana kita harus mengkodok puasa Ramadan yang telah lalu Yang kita lupa jumlahnya Ingat-ingat semaksimal mungkin Dan anti menggantinya sampai merasa Oh saya sudah bisa menggantikan uh, puasa yang dahulu tidak saya lakukan Yang tertinggal Sampai betul merasa yakin, merasa puas Oh saya ini sudah bisa menggantikan Nah kalau sudah seperti itu Ya tentunya dengan indikator-indikator yang eh, anti miliki Mudah-mudahan akan bisa menggantinya Bagaimana cara kita menghadapi teman yang bermuka dua dan sering bicara lebih bicara lebih tentang kita ke orang lain apakah tepat jika kita memilih untuk pindah dari lingkungan yang sama dengannya. Yang pertama, tuduhan bahasanya dia bermuka dua itu ada dasarnya tidak. Kalau tidak ada dasar, dasarnya berarti e, si penuduh inilah salah. Si penuduh ini telah berbuat salah. Ya, telah menuduh saudarinya ya berbuat seakan-akan ya bermuka dua berarti seperti orang munafik. Namun kalau ternyata memang kenyataannya demikian, nasihatilah yang pertama, jangan ditinggalkan, nasihatilah. Kalau memang sudah tidak bisa lagi menasihati, baru kemungkinan e, milih pada tempat itulah yang lebih selamat. Apakah boleh berpuasa sehari di hari Jumat, misal untuk puasa membayar utang bulan Ramadan dengan puasa tanpa diikuti hari Eh, Kemis ataupun Sabtunya. Rasulullah SAW melarang kita untuk mengkhususkan hari Jumat guna berpuasa. Dan larang Rasulullah tidak ditentukan apakah itu puasa sunat ataupun puasa wajib. Ya, kecuali kalau puasa Daud memang berarti itu jatahnya tidak mengapa. Tapi kalau kemudian seorang hanya mengkhususkan puasa hari Jumat saja, maka ya khawatir nanti terkena larangan Rasulullah. Mending ya dia berpuasa diiringi dengan hari Kamis ataupun Sabtunya atau berpuasa pada hari yang lain. Kenapa harus memilih hari Jumat? Nah, inilah yang justru di eh, ingatkan jangan-jangan kita nanti menganggap ada ke, kelebihan tersendiri, keafdolihan tersendiri kalau berpuasa pada hari Jumat sebagaimana Rasulullah juga melarang kita untuk sholat lail hanya pada pada malam Jumat itu dilarang oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz bagaimanakah e, kiat agar diri ini semakin cinta kepada Allah dan bagaimanakah kiat agar diri ini selalu mengingat akan kematian sehingga tidak menyanyiakan hidup di dunia. Ya, untuk mengingatkan kematian kata Rasulullah SAW di antaranya adalah kita diperintahkan untuk berziarah. Akan tapi eh, berziarah tidak harus kemudian misalnya orang yang tinggal di Jogja kemudian ke Jawa Timur ataupun ke Jawa Barat cukuplah ya, ziarah ke pekuburan yang terdekat. Namun bagi seorang perempuan juga hati-hati, jangan sering-sering berziarah karena apa? Karena hati para perempuan ini lebih lembut, dia akan lebih kemudian tersentuh sisi psikisnya dan mungkin nanti akan melakukan beberapa hal yang keluar dari syariat. Bisa juga dengan cara sering menengok orang yang sakit, apalagi orang yang sakit sakaratul maut, itu akan lebih mengingatkan kita kepada kematian. Dan bahwa untuk mengingat kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih besar, lebih agung ya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kita. Seperti walal akhiratu khairul lakum minal ula dan negeri akhirat itu lebih aula, lebih baik ketimbang negeri dunia. Dan berbagai macam keadaan yang ada di akhirat itu jauh lebih entah siksa, entah berupa nikmat itu jauh berlipat dari apa yang ada di dunia. Maka dengan kita senantiasa mengingat-ingat bahasanya apa yang di sisi Allah itu adalah lebih agung yang mudah-mudahan akan bisa menjadikan kita cenderung kepada negeri akhirat dan tidak berlebih-lebihan menyikapi dunia. Bagaimanakah agar kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kul in kuntum Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad agar mengatakan kepada kita semuanya jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka satu di antara cara yang perlu kita lakukan agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala marilah kita berusaha sedikit demi sedikit mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya demikian waktunya sudah habis. Masih ada uh, dua lembar pertanyaan yang panjang. Mohon maaf ya belum bisa saya jawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Banyak salah kurang yang mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum al-haqqu rabbikum fala takunanna minal mutarin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi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 Tausiah yang disampaikan oleh beliau Al Ustaz Abu Salman hafizallahu taala. Semoga tausiah dengan tema persiapan menjelang Ramadan ini dapat kita laksanakan ketika kita telah berjumpa dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diwajibkan kita berpuasa di dalamnya. Sehingga kita terlepas dari bulan tersebut dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Kemudian kami mewakili takmir Masjid Takmir Masjid Bogong Raya menghimbau kepada para jamaah peserta kajian rutin muslimah untuk senantiasa menjaga kebersihan kebersihan tempat kajian, kebersihan tempat yang digunakan dan menjaga ketertiban lingkungan sehingga tidak mengganggu sehingga tidak mengganggu penduduk atau tidak mengganggu pengguna jalan yang menggunakan jalan di sekitar Masjid Pogung Raya. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salatu wassalamu ala Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh